بسم الله الرحمن الرحيم إخواني في الدين أعزني وسكم الله طيب اقرأ يا أخونا نعم إمام اقرأ وأن العاقل من تزود لآخرته فإن كان نشوءه صالحا ثبت ذلك في قلبه كما يثبت النقش في الحجر قال سهل قال سهل بن عبد الله كنت ابن كنت ابن ثلاث سنين وأنا أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي محمد محمد بن محمد محمد بن سواء فقال لي خال فقال لي القضي فقال لي القضي يوما ألا تذكر الله الذي خلقك قلت كيف أذكره قال قل في قلبك قل في قلبك ثلاث, ثلاث مرات من غير أن أعلمته ثم أعلمته فقال قلها في كل ليلة إحدى عشر مرة فقلت ذلك فوقع في قلبي حلاوته فلما كان بعد سنة قال لي خالي احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل قبرك فلم أزل فلم أزل على ذلك سنين فوجدت له حلاوة في سري ثم قال لي خلي يا سهل يا سهل من كان الله معه فهو ناظر إليه وشاهد عليه وهو يعصيه إياك إياك والمعصية ومضيت إلى المكتب مكتبي فحفظت القرآن وأنا ابن ست سنين أو سبع ثم كنت أصوم الدهر وكنت وقوتي وقوتي من وقوتي من من خبز خبز الشعير ثم بعد ذلك كنت أقوم الليل كله طيب جزاك الله خيرا Kita lanjutkan pembacaan kitab Minhajul Qasidin insyaallah. Selanjutnya perkataan mu'alif tentang pengajaran kepada anak-anak kecil sedini mungkin dari umur-umur mungkin dua tahun, tiga tahun terus diajarkan kebaikan-kebaikan masalah akhlak wa idha eh, wa yambahi ayu ta'atul walidai dan sepantasnya untuk diajarkan kepadanya taat kepada kedua orang tua seorang anak kecil ketika di TK misalnya atau mungkin di mahat satu badan-badan di situ dididik seorang bapak dididik anak-anak kecil maka seorang guru nah mengajarkan memberikan nasihat untuk mentaati kedua orang tua. Mu'allamahu wa ta'dimahum. Ini mengajarkan kepadanya menghormati mereka kepada kedua orang tua. Wa idza balagha sab'a sinin dan apabila telah sampai ya yaitu umur tujuh tahun diperintah untuk sholat. Ini insyaallah mafhum ya dalam perkara-perkara ini ketika umur-umur tujuh tahun Umi Rabi sholat diperintah untuk sholat Nah ketika umur 10 tahun Nah ini agak keras ya sampai dipukul ketika enggak mau sholat Nah ketika enggak mau mengamalkan suatu kewajiban-kewajiban yang akan dibebankan kepada seorang hamba diikop demikian walam yusamah fitar kitoharo awat dan nggak ada toleransi di dalam meninggalkan toharoh ini walaupun masih kecil ya belum sampai balik masih 9 tahun misalnya atau mungkin 10 tahun atau 8 tahun maka ketika mau sholat ketika mau pergi ke masjid maka diajarkan untuk membiasakan yakni untuk berwudu, bertoharoh. Ini. Jangan kemudian menyepelekan sudah masih kecil aja kok nggak usah wudu. Jangan. Ini pendidikan kurang baik. Masih kecil aja kok nggak nggak usah wudu. Nah ini, sudah pergi ke masjid. Dibiasakan untuk pergi ke masjid yakni untuk toharoh. Karena apa? Dita'awad untuk membiasakan Nah ini untuk membiasakan sedini mungkin dari kecil sehingga nanti ketika besar sudah mapan, hatinya telah mapan. Wa min minal kadhib wal khiyanah. Dan ditakut-takuti. Nah ini dari perbuatan dusta dan juga khianat. Ini pendidikan kepada anak kecil ya jangan sampai suka dusta Awas bahayanya dusta ini ini akan mengakibatkan bahaya yang sangat besar. Wa innal kadiba Hati-hati kalian dari berbuat dusta. Wa innal wa innal kadiba yajri ilal ilal fujur. Karena suatu dusta ini akan mengarahkan kepada perbuatan kejahatan yang lainnya. Bagaimana kalau berbuat jahat? Ya sudah, wa inal fujur yahdi ila nara. Ini ini akan membawa kepada neraka ketika dia berbuat dusta, berbuat khianat. Nah, ini ketika dia berdusta, berdusta terbiasa-terbiasa ini akan berdampak yang sangat berbahaya. Ini uqubal sayyi'ah sayyi'atu ba'daha qala ba'du salaf bahwasanya suatu ikop ya kejelekan itu adalah adanya sayatu ba'daha yakni kejelekan selanjutnya dia akan melakukan suatu kejahatan yang lainnya ini suatu ikoban suatu ikop adanya berbuat jahat dia berbuat jahat maka ikopnya adalah nanti dia akan berbuat jahat selanjutnya ketika dia nggak mau istighfar ketika dia nggak mau untuk taroju dari perbuatannya wa idza al-buluk dan tak kala sudah balik umurnya ulqiyat ilaihil umur maka namanya perkara-perkara yang dihadapi olehnya ketika ada permasalahan permasalahan yang muncul padanya nam dari pihak-pihak keluarganya atau yang harus ia memang pahamkan maka ulqiyat ya sini perkaranya dijabarkan diterangkan berbeda ketika masih kecil belum bisa mencerna ya suatu perkara, suatu masalah, maka nggak usah diterangkan. Tapi ketika mereka sudah mulai dewasa, mulai balik, nah diterangkan kepada mereka, mungkin ya punya harta misalnya, dia apa telah meninggal dunia orang tuanya, nah ini diterangkan kepada anak tersebut. Wa'lam annal ata'imata adawiyah. Ketahuilah bahwasanya al-imah makanan itu adalah adwiyah berikan sebuah obat wal maqsudu minha taqwiyatunul badan dan maksud daripada makanan tersebut itu adalah takwiyah untuk menguatkan badan takwiyatul badan untuk menguatkan badan kita kita makan kita minum ini adalah tujuan kita yang utama adalah untuk menguatkan badan dalam rangka ala taatillahi taala. Yang mana nanti setelah kita kuat untuk taat kepada Allah taala. Ini tujuan enam adanya makanan. Nah, ini. Wa anna dunya la alaha dan bahwasanya dunia enam tidak kekal padanya tidak ada yang langgeng padanya ini namanya dunia dalam masalah makanan bagaimana Islam mengatur ya Nabi kita Muhammad SAW membimbing kepada kita fasulusun ta'amihi wasulusun syarabihi wasulusun linafasihi ini untuk kesehatan kita untuk nam yakni bernilai ibadah makanan kita demikian jadi dibagi, tidak hulu, tidak berlebihan dalam masalah makanan. Wa annal mauta yaqta naimaha dan bahwasanya namanya suatu kematian adanya mati ini akan memutuskan adanya suatu kenikmatan. Nah ini, ini mati akan menghilangkan satu kenikmatan. Wahwa muntadur muntador fi sa'ah dan dialah yang dinanti-nanti setiap saatnya dia akan datang setiap saat suatu al-maut nggak diduga-duga akan datang mungkin sehat badannya ya sehat badannya besar nah tapi ternyata esok harinya sakit ya kemudian meninggal dunia. Enggak disangka, sangka. Wa anal aqil man tazawwada li akhiratihi. Dan bahwasanya orang yang berakal, orang yang dia akalnya masih sehat, nam itu adalah orang yang dia pandai untuk yakni membekali dirinya untuk negeri akhirat dia. Ini orang yang berakal. Yang masih waras akalnya pemahaman dia terhadap agama ini dia akan apa membekali dirinya dengan bekal sebanyak-banyak untuk negeri akhirat dia. 6. Wabtahi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tans nasibaka minat dunya. Ini carilah ya oleh kalian oleh kita semuanya sebagai hamba Allah taala. 6. Apa-apa yang bisa mendatangkan negeri akhirat kita. Kita 6 berusaha untuk ya mencari bekal yang sebanyak-banyaknya. Ini orang yang berakal. Tapi sebaliknya, enam yakni mafhum mulafahnya, pemahaman sebaliknya bagaimana? Orang yang tidak berakal dia nggak akan mencari bekal. Dia akan hidup santai-santai. Disuruh belajar, dia akan santai-santai. Enam, tidur misalnya. Padahal seorang santri, ya seorang santriwati atau santri sudah dibagi waktunya jam sekian jam sekian belajar tapi dia malah tidur nah ini ketahuilah ini adalah suatu tanda adanya kejelekan ya ketika orang ya nggak mau belajar padahal sudah diberi amanah dari kedua orang tua nak untuk belajar kalian mondok di suatu mahat ternyata di pondoknya ketika dia mondok malah malas malasan Nah, ini tanda ya sebagai kejelekan bagi orang tersebut. Tanda akalnya kurang waras. Enam akalnya kurang benar. Nah, tentunya akal yang waras dia akan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk membakar membakar dirinya. Kita ngaji seperti ini ya. Mungkin jam 7 pada duhur kemudian pada maghrib kita mengaji di samping kita mendapatkan satu keutamaan doa para malaikat, yakni doa makfiroh ampunan kepada para talabul ilmi. Nah, kita juga mendapatkan satu pahala, kita mendapatkan satu bekal untuk kehidupan kita nanti di alam alam berzah atau ke alam akhirat untuk membakali dirinya untuk keselamatan kita masing-masing. Nah ini, ini al-aqil mantajawada di li akhiratihi. Orang yang berakal adalah orang yang dia apa membekali dirinya untuk negeri akhiratnya. Waktunya digunakan untuk semaksimal mungkin yang berfaedah. Ketika jam murojaah, murojaah, ketika jam belajar ya jam belajar, bukan dibalik ya ketika jam belajar malah tidur, ketika jam istirahat malah dia mungkin lebih santai-santai lagi bermain-main hulu dalam membagi waktunya enggak pas. Nah ini ini orang yang berakal. Dia akan membekali dirinya sebanyak-banyaknya. Fa in kana nusu'uhu salihan thabata hada fi qalbihi. Maka jika perkembangannya nah perkembangan seorang anak kecil yaitu salihan baik sabata hada maka akan kokoh nah orang kecil ini anak kecil ini dalam hatinya akan kokoh dalam kebaikan tentunya dengan izin Allah taala ketika dia berkembang ya di dunia kebaikan orang tuanya baik kemudian lingkungannya baik ini akan menjadi orang yang baik tapi juga sebagian ada yang jahat tapi kebanyakan ini insya Allah biidnillah taala akan kokoh kebaikan orang tersebut dalam hatinya kama yathbutu naqsu fi hajar sebagaimana yakni kokohnya ukiran yang ada dalam sebuah batu. Ini batu telah diukir dengan bentuk begini, begini, begini. Ini susah untuk hilang. Demikian juga ketika anak kecil diukir dari kecil, dari umur sedini, sedini mungkin diukir demikian, demikian, demikian, dididik untuk menghafal, ini juga akan hilangnya akan susah. Dia akan nempel pada hatinya hafalan tersebut. Nah ini kita rasakan sendiri apa yang kita hafal ketika masih-masih umur kecil ya mungkin juz 29, juz 28, juz 27. Ketika masa-masa masih kecil ini lebih nempelnya lebih lama dibanding sudah tua. 6 kita nambah hafalan, ini cepat hilang. Walaupun sudah mungkin misalnya ya, sudah mungkin. Tapi ini umur-umurnya sudah tua. Ini akan cepat hilang. Ya, ketika sudah umur mungkin 20 tahun atau 25 tahun, 30 tahun cepat hilang berbeda dengan yang tadi umur-umur 10 tahun, 7 tahun dia menghafal juz amma. Nah ini lebih lengket hafalannya. Nah ini, ini anak kecil demikian. Jadi untuk hilang yang telah ia dapatkan butuh waktu yang sangat lama. Ah, ini dibaca enggak ini? Bawahnya sudah jam 1. Baca enggak ini? Baca ya. Qala Sahal Ibnu Abdullah berkata Sahal Ibnu Abdullah kuntu ibna salah sinin. Saya seorang anak kecil yang berumur tiga tahun. Wa ana akhumu bilail dan saya bangun pada satu malam di malam hari. Saya melihat salatnya paman saya yaitu Muhammad ibnu Sawar. Ini ya, ini Sal ibnu Abdullah Ketika malam hari dia bangun melihat sholatnya pamannya yaitu Muhammad ibnu Safar. Kemudian paman saya berkata kepada saya, Alatadkurullaha alladhi khalaqaka Tidakkah engkau berzikir kepada Allah Ta'ala yang telah menciptakan engkau wahai Sahal ibnu Abdullah? Kultu maka saya menjawab, Kaifa guru? Bagaimana saya berzikir? Qala qult Bikol bika salah samarot, Katakan dengan hatimu yaitu tiga kali salah samarot. Min ghairi harika lisanaka tanpa menggerakkan lisanmu. Untuk berzikir dengan hatimu enam tiga tiga kali. Yaitu zikir tentang Allah ma'i, Allahu nadiri ilayya, Allah nadirun ilayya, Allah syahidi, ini untuk diingat dalam hatimu. Allah bersama saya. Allah melihat saya. Allah menyaksikan saya. Dan ini mendidikan seorang paman kepada keponakannya, kepada Sahel untuk selalu berpikir Allah bersama kami, melihat saya, menyaksikan saya. Fakultu dalika layali. Maka saya pun mengatakan demikian ketika malam harinya. Di malam-malam harinya demikian saya amalkan untuk mengingat tentang Allah Suma alam tuh kemudian saya mengiklankan, memberikan taukan kepada paman saya. Setelah saya amalkan, saya kasih tahu kepada paman saya. Fakola maka paman saya mengatakan kulha fi kulilailatin lailatin ihda asrata marotan. Katakan yang tadi itu setiap malamnya sebelas kali. Fakultu dalik maka pun saya pun mengatakan demikian. Fawaqa afi bihi halabatuhu, maka menancaplah Nah, pada hati saya suatu rasa manis. Nah, ini halwatul iman, ya manisnya iman dirasakan oleh Sahal bin Abdullah rasa yang sangat enak sangat manis ketika dia mengingat Allah Taala ketika malam harinya berzikir kepada Allah. Falam maka pada sanah kemudian setelah beberapa tahun ya berlalu kholali kholi kemudian paman saya mengatakan ikhfat ma'alam tuka jagalah apa yang aku ajarkan kepada engkau wahai Sahal. Wadum alaihi ila antadkhula qabruka dan senantiasa istiqomah di atasnya sampai engkau meninggal dunia. Sampai engkau masuk kuburan. Falam azal ala dalika sinin, maka senantiasa saya demikian yang diberdikir kepada Allah taala ketika malam harinya fawajadtu lahu halawatas fi sirri maka saya mendapatkan kemanisan yang sangat ya apa pada rahasia-rahasia saya ini didapatkan pada hati tersebut fawaz fawazat lahu saya mendapatkan lahu yakni kepada apa dalam hatinya kemanisan dalam rahasia-rahasianya Thumma qala li khali kemudian berkata paman saya ya sahel man kana Allahu mahu wa huwa nadirun ilaihi Wahai sahel, Ya Sahlu Wahai sahel. Nam barang siapa yang hatinya telah kokoh Suatu keyakinan bahwasanya Allah bersamanya bahwasanya Allah Ta'ala melihatnya Allah menyaksikan padanya Hal yaksihi Apakah dia akan bermaksiat kepadanya Ini kalau telah menancap pada hatinya Suatu keyakinan yang sangat kuat Apakah mungkin seorang hamba dia bermaksiat Tak kala sudah apa menempel kokoh dalam hatinya Allah bersamanya melihatnya menyaksikan di mana pun dia berada demikian iya kawal maksiyah hati-hati engkau wahai sahel enam untuk berbuat suatu kemaksiatan itu ilal maktab dan saya saya pergi untuk pergi ke maktab ke tempat belajar wahafid tul Quran dan saya menghafal Al Quran wa ana ibnu sitti sinin dan saya berumur waktu itu enam 6 tahun. Ausab atau 7. Suma kuntu asumu dahr. Kemudian saya berpuasa dahar Ini puasa dahar Apa sih hukumnya puasa dahar Khilaf para ulama ya tentang puasa dahar Sebagian ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan. Enam dan dipercayakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah hukumnya makruh untuk puasa dahar. Dan bagi yang mampu, enam tidak mengapa. Fakuti min khubsil sa'ir dan yakni apa? Makanan makanan saya adalah dari sebuah roti gandum. Ini nutrisinya ketika dia mau puasa ya dia sahur pakai roti Semua baca dari kuntu aku mulail Setelah itu Saya pun bangun malam untuk sholat Kullah semuanya Tiap malamnya demikian Ini enam pendidikan Seorang paman yaitu Muhammad bin Sawar Pada ponakannya Dari kecil ya dari umur tiga tahun Dididik suatu akidah Allah bersamanya nah melihat di mana pun dia berada sehingga menempel pada hatinya terus ya sampai besar sampai besar dan semangatnya ibadah beliau sangat luar biasa sampai puasa dahar pun beliau lakukan dan setiap malamnya enam sholat malam. Tapi Allah alam bisawab. Ilahuna tafadulu. Habitakumullah.